ilmu dan di majlis zikir. Mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari ini insyaallah menjadi perkumpulan yang akan menjadi saksi kebaikan kelak ada di akhirat Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kalimat hikmah dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kalimat hikmah yang akan kita baca pada pagi hari ini insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita minimal kalau memang kita nggak bisa ngamalkan semua mudah-mudahan sedikit itu bisa kita amalkan dan bisa menjadi pegangan hidup kita sehari-hari insyaallah beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Bil Haddad menyatakan wa qala radhiyallahu anhu man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsakihi fahuwa minal mu'thirina lid-dunya Barang siapa yang menyimpan sesuatu padahal dia memandang bahwasanya sesuatu itu kalau disodakohkan itu lebih baik daripada dia simpan maka dia termasuk orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Orang yang menyimpan sesuatu dan dia tahu ini kalau saya sedekahkan itu lebih abdul daripada saya simpan. Ternyata kok dia simpan, maka dia tergolong orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. menal mu'thirina lidunya. Misal orang itu terkadang punya penghasilan punya penghasilan yang banyak punya rumah itu banyak punya rumah ada tiga padahal satu keluarga cuma lima orang lah gunanya apa dua rumah yang lain? Lebih manfaat mana? Kalau seandainya yang ditinggali itu satu rumah, dua rumah yang lain jual, bangunkan untuk pondok atau wakafkan untuk masjid. Lebih abdul yang mana? Kalau seandainya nek ya, wah sudah, yang penting dua rumah disimpan terus, nggak ada masalah. Cuma harta benda duniawi suatu saat bisa hilang dari tangan kita. Nah, alangkah baiknya daripada nunggu suatu saat bakal hilang, yuk kita jadikan barang itu nggak hilang, kekal untuk kita. Gimana caranya? Ya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Buat pondok bisa, buat masjid bisa, buat majelis taklim bisa, buat madrasah bisa itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Nah, kita itu terkadang mengira kalau kita ini sudah punya sesuatu itu bakal jadi miliknya kita. Yang sesungguhnya harta benda yang kita miliki itu cuma dua. Pakaian yang kita pakai sama makanan yang sudah kita kunyah itu harta benda yang kita miliki motor belum tentu jadi milik kita. Pagi diparkir di tempat kerjanya, di kantornya. Sore mau dipakai sudah nggak ada, dicuri. Berarti motor bukan jadi rezekinya dia. Uang di bank puluhan juta. Belum tentu jadi rezekinya dia. Belum tentu jadi harta benda miliknya dia. Kenapa? Terkadang belum sempat dimanfaatkan yang punya rekening sudah mati duluan. Terkadang belum sempat dimanfaatkan ternyata kecurian. Nah, jadi yang harta yang kita miliki ya baju sama makanan itu. Itu harta benda yang kita miliki. Juga di sini ada beberapa pesan. Ini kalau lihat konteks kalimat hikmahnya, ya berarti kita semua ini memang tergolong orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, Setidak-tidaknya kalau memang kita ini untuk urusan dunia dan akhirat memang lebih mementingkan urusan dunia tapi di hati kita harus lebih cinta akhirat daripada cinta kepada dunia sekalipun amalnya itu seakan-akan kita cinta sama dunia tapi gimana caranya di hati kita itu kita mendoktrin supaya kita itulah jadi lebih cinta kepada akhirat daripada kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Alladzina yastahibbuna al ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Sesungguhnya mereka yang lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat wayasuduna an sabilillah kemudian mereka itu mengajak manusia untuk berpaling dari jalannya Allah gimana ada orang mau sedekah di disetani mau sedekah buat apa anak-anak kamu butuh refreshing lebih baik kamu buat jalan-jalan untuk anak-anak kamu daripada untuk sedekah eh, ini kalau ketemu orang yang model gitu baca ta'awud. A'udzubillah minasyaitonirrajim biar langsung nyingkir orangnya. Ini setan yang kelihatan. Kan setan macam-macam, ada setan yang, enggak kelihatan, ada setan yang kelihatan. Ini termasuk setan yang kelihatan ini. Kenapa? Orang niat mau sedekah malah dibilangin supaya enggak jadi sedekah. Itu ada. Wa yabghunaha wajah, ulaika fi dhalalim ba'id. Dan dia berjalan di jalan yang enggak lurus, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang ayat ini turun untuk mensifatkan orang kafir. Tapi dalam kitab tafsir Durul Manthur atau kitab tafsir Al-Qurtubi menyatakan ayat ini umum. Ini adalah keadaan untuk semua orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ini keadaannya seperti ini umum sudah. Kemudian masih ada lagi ayatnya. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 21. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah yang menginginkan dunia Kemudian sama Allah ya sudah kita kasih dunianya itu kita kasih. Kemudian tuma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Dan sama Allah dijadikan jahanam itu tempat tinggalnya dia. Madhmumam madhura. Jadikan tempat jahanam itu adalah tempat yang tercela dan juga tempat yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terjemahkan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang lebih menginginkan akhirat kemudian dia beramal amalan akhirat dan dia keadaannya itu orang yang mukmin maka sesungguhnya amalan-amalannya dia masykura yaitu diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'a rabbika mahdhura. Sungguhnya kalau rezeki semua kita bagikan. Ya orang yang buruk dapat rezeki, ya orang yang baik juga dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan rezeki. Orang yang bejat, tidak pernah sholat, yang nyembah selain Allah, dikasih rezeki sama Allah, kasih harta memang. Semuanya kasih rezeki sama Allah. Orang yang sholat dikasih rezeki. Rezekinya gimana? Terserah Allah. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih kurang. Nunjukkan apa? Bahwasanya harta kekayaan itu bukan menunjukkan keadaan seseorang itu mulia di mata Allah. Kalau memang harta itu menjadikan seseorang mulia di jalan Allah, di mata Allah, tentunya Nabi Muhammad ketika ditawarin untuk gunung Uhud ini mau dijadikan emas, Nabi Muhammad mau. Kalau memang harta itu menandakan kemuliaan seseorang di mata Allah. Tapi lihat Muhammad itu hidupnya kalau dibilang sekarang ya cukup memprihatinkan. Apa kita sama umatnya, memang beliau itu nabi yang siap susah. Nabi yang siap untuk hidup capek, nabi yang siap untuk hidup menderita demi umatnya. Itu sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad jadi dalam beberapa bulan itu nggak kelihatan api nyala dari rumahnya. Dulu tuh kalau, kalau orang masak tetangganya tahu. Ini nggak kelihatan api yang nyala. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, terus kalau gitu makannya apa?" Kurma sama air putih. Makanan sehari-hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau meninggal, Beliau waktu itu misi baju perangnya digadekin sama orang Yahudi. Baju perangnya Nabi Muhammad digadekin sama orang Yahudi supaya Nabi Muhammad bisa utang. Ketika beliau meninggal. Nah, itu kita lihat mana pula banyak pula para sahabat yang lain. Hidupnya pun juga pas-pasan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pernah suatu ketika Sayyidatuna Fatimah itu Rasulullah datang ke rumahnya. Ketika Rasulullah sampai di sana, Rasul mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Boleh masuk enggak?" Ada Fatimah, "Kok sama siapa ya Rasul?" Kata kata Fatimah, "Boleh." Habis itu Fatimah tanya lagi, habis itu Rasul tanya lagi, "Aku ngejak teman, temanku juga boleh masuk enggak?" Dijawab lagi sama Rasulullah, loh bawa teman ya? Kemudian kata Sunda Fatimah, engkau silahkan masuk, tapi kalau temanmu jangan masuk ya Rasulullah. Rasulullah tanya, loh kenapa kok temanku tidak boleh masuk? Iya, aku ini tidak punya apa-apa selain satu kain yang menutupi tubuhku. Maka Rasul kasihkan jubahnya, ini pakai pakai jubahnya kainnya, tidaknya <laughs> pakai. Gimana? Sudah? jasadku sudah tak tutupi, kepalaku belum. Ambilkan kain lagi khusus untuk nutupi kepalanya. Kemudian masuk ke sana disambut sama Sayyidina Fatimah. Ketika ngobrol ditanya sama Rasul, "Kaifa Asbah, dia bintah?" Gimana keadaanmu wahai putriku? Dan Sayyidatuna Fatimah menjawab, "Keadaanku saat ini lapar ya Rasulullah." Aku tidak punya sesuatu apapun yang bisa aku makan, aku masukkan ke dalam perutku. Nangis Rasulullah. Eh, kemudian Rasul menyatakan, demi Allah, sudah tiga hari aku ini tidak makan apapun sedikit pun. Sedikit, sedikit pun nggak ada yang aku makan. Padahal aku lebih mulia di mata Allah dibandingkan engkau. Dan Rasul tunjukkan sama dan Fatimah. Kalau memang kemuliaan itu karena harta, Ya, tentunya kita tentunya kita itu lebih milih Rasul itu lebih milih untuk cinta harta Tapi kemuliaan itu karena kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata kemudian kata Rasulullah, "Eh Fatimah, kamu yang sabar sama suamimu. Sesungguhnya aku tuh nikahkan engkau dengan seseorang pemimpin di dunia dan nanti juga jadi pemimpin di akhirat. Dan engkau pun juga akan menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah." Engkau juga akan menjadi pemimpin para perempuan penghuni surga nanti ada di akhirat. Ini ya, coba orang kelaparan diceritai surga. Ini karena Sayyidatina Fatimah Zahra jadi semangat. Kenapa? Dikasih kabar. Insya Allah jadi pemimpin perempuan ada di surga. Berarti di akhirat masuk mana? Masuk surga. Nah, masalahnya kita, kita itu kadang punya makanan makanan banyak disimpan di kulkas berhari-hari. Ini sekarang kalau kita pikir makanan ini lebih afdol mana? Ini makanan kita infakkan atau kita makanan itu kita diamkan ada di kulkas. Kadang-kadang apa? Wah, iman makanannya masih banyak masuk ke dalam kulkas. Kadang-kadang disimpan terus ternyata besoknya dapat kiriman makanan dari orang makanan yang yang di kulkas nggak disentuh. Besoknya lagi beli makanan. Dapat jangka waktu empat hari baru ingat, oh iya punya makanan di kulkas. Dikeluarkan dari kulkas sudah tidak enak rasanya. Akhirnya dibuang. Itu kalau seandainya di empat hari itu ada tetangga kita yang kelaparan, kita nanti bertanggung jawab ada di akhirat. Kenapa? Makanan kita simpan berhari-hari, sampai akhirnya jadi bau nggak enak padahal di sekitar kita ada orang yang butuh untuk dikasih makanan nah gimana sudahkah kita itu mulai lebih memikirkan urusan akhirat daripada urusan dunia juga macam-macam macam-macam pula contohnya itu banyak kemudian lanjutan ayatnya Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walil akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Gimana kamu lihat kami itu ngasih rezeki sebagian di antara yang lain kami kasih rezeki yang banyak, kami kasih kedudukan yang tinggi. Tapi sesungguhnya itu semua tidak bernilai sedikit pun. Akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar pula keutamaannya dibanding dengan dunia. pula hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atharat dunya 'alal akhirati ibtalahu Allahu bi thalathin." Barang siapa yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka Allah akan memberikan cobaan kepada dia dengan tiga perkara. Hamman la yufariku qalbahu abadan. Kesumpekan yang tidak mungkin hilang dari hatinya selama-lamanya. Selama-lamanya sumpek terus. Banyak orang yang kaya banyak. Tapi yang hidup enak sedikit. Yang kaya mau cari orang kaya banyak. Rumahnya lebih dari satu ada mobilnya lebih dari satu ada, yang hidupnya enak itu yang jarang. Kalau harta banyak nggak bisa dinikmatin buat apa? Hartanya banyak, mobilnya mewah-mewah, tapi kalau kemana-mana harus pakai kursi roda. Apa nikmatnya? Keadaan hidup yang semacam itu, gak ada nikmatnya sedikit pun. Ini orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, sama Allah dikasih ujian dengan tiga hal pertama yaitu sumpek yang nggak bisa hilang maksudnya apa dunianya belum dapat tapi sumpeknya sudah jelas dapat nanti mengusahakan bisnis terlalu nafsu bisnis keluarkan modal ratusan juta ternyata perhitungannya keliru punya utang ratusan juta rezekinya belum kelihatan, sumpahnya sudah kelihatan. Kemudian wafakron la yastagni abadan. Kemudian kefakiran yang tidak akan bisa membuat dia merasa kaya selama-lamanya. Tetap merasa miskin terus. Kenapa? Karena misi butuh terus, nggak pernah bersyukur. Tidak punya misalkan rumah yang banyak, punya punya rumah mewah, mesti mikir lagi. Mobil kok cuma satu ya, ternyata kurang. Mobil itu minimal harus tiga. Mati-matian cari uang lagi. Mobil sudah dua, ternyata harus investasi lagi beli tanah yang luas banget tanahnya. Ternyata masih mikir terus, masih merasa butuh terus, tidak pernah merasa bersyukur. Nah, ini kefakiran yang, yang nyata itu ya seperti ini. Orang yang fakir tapi tidak akan pernah merasa kaya. Wa hirsan la yashba'u abadan. Dan rasa tamak yang mungkin yang tidak mungkin bisa kenyang selama-lamanya. Terus haus kepada dunia. Katakan dalam hadis yang lain ada dua golongan. Ada dua golongan yang tidak mungkin puas. Yang pertama para pecinta dunia dan yang kedua para pecinta ilmu. Kalau para pecinta dunia nggak mungkin puas. Kenapa? Yang ada di otaknya selalu cari dunia terus. Para pecinta ilmu juga nggak mungkin puas dengan ilmunya. Kenapa? Dia tuh kepengen selalu mendapatkan ilmu, haus terus kepada ilmu. Dua golongan ini yang tidak akan merasa kenyang selama-lamanya. Para pencari ilmu dan juga para pencari harta. Nanti ada beberapa hadis-hadis riwayat-riwayat yang kita bacakan. Tentunya ini nanti jangan disalah artikan nggak boleh kerja ya. Gak boleh kerja, kerja. Yang nggak boleh itu ngoyo mikiri urusan kerja itu itu yang nggak boleh. Sampai akhirnya nggak sholat berjamaah. Kenapa? Karena sibuk urusan kerja. Ya ini yang nggak boleh. Sampai akhirnya nggak bisa datang pengajian. Kenapa? Karena sibuk urusan kerja. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau kerja bagus, jadi orang kaya sangat bagus. Sekarang dakwahnya Islam gimana mau berkembang kalau nggak ada orang yang kaya? Kaya itu boleh, yang nggak boleh cinta kekayaan. Kayanya boleh. Jadi orang kaya silahkan. Katakan oleh Al-Masih itu Nabi Isa, "Ad-dunya qintaratun fa'buruha wa la ta'muruha." Kemudian dunia ini jembatan. Jembatan itu maka silahkan jembatan itu kamu lewati tapi jangan kamu makmurkan di situ. Kita kalau seandainya ini sering saya, saya contohkan seperti orang yang mau berangkat ke Tawangmangu lewat Karangpandan. Tujuan akhir kan Tawangmangu. Mestinya di Karang Pandan apa yang dia lakukan? Ngumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya bisa hidup tenang ada di Tangmangu. Bukan malah ngabiskan bekalnya ada di Karang Pandan sampai Tangmangu kelaparan akhirnya. Begitu juga dunia. Dunia ini cuma jembatan. Tujuannya nanti di akhirat. Kalau semua modal umur kita kita habiskan cuma khusus untuk urusan dunia, ya nanti di akhirat gak dapat bagian sedikit pun. Tapi kalau fokus urusannya akhirat, silahkan nikmati dunianya. Mau makan enak silahkan makan enak, mau pergi jalan-jalan silahkan pergi jalan-jalan. Yang penting jangan cinta. Jangan cinta, jangan menghalalkan segala cara. Kenapa? Awalnya cinta dulu. Yang buat orang rusak itu awalnya cinta dulu, yang kedua akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia mau jadi pemimpin, pejabat, mengeluarkan uang sampai ratusan juta, sampai bagi-bagi uang. Macam yang mau jadi lurah kah, bupati kah, wali kota kah, gubernur kah, bagi-bagi uang. Calon-calon itu kalau ada calon yang bagi-bagi uang, berarti dia nanti malingnya yang paling banyak. Kenapa? Gak mungkin dia tidak mau, gak mungkin dia mau tombok. Mesti dia kepengen balik modal juga sudah, ini memang hidup seperti itu. Katakan pula dalam hadis yang lain Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Innal abda idza kana hammuhu al-akhirata kafallahu ta'ala alaihi zai'atahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi fala yusbihu illa ghaniyan wa la yumsi illa ghaniyan berkata Nabi Muhammad apabila ada seorang hamba itu cita-citanya akhirat maka sama Allah dipenuhi kebutuhannya dan diletakkan rasa kaya di dalam hatinya maka ketika dia bangun pagi dia menjadi orang yang kaya, ketika di sore hari dia pun juga menjadi orang yang kaya. Kenapa? Kekayaannya ada di hati. Wa idhakan hamuhu ad-dunya, tapi apabila cita-citanya yang terbesar itu dunia, Afshallahu taala dhai'atahu, urusannya dibuat murat-marit sama Allah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi kemudian dijadikan kefakiran itu ada di depan kedua matanya jadi apa setiap saat takut sama miskin waduh gini takut miskin nanti kalau gini tidak punya uang kalau gini bisa fakir kalau gini bisa begini kalau gini mikirnya gitu terus kenapa kefakiran diletakkan di kedua matanya wala yumsi illa faqiran wala yusbihu illa faqiran sekalipun hartanya banyak tapi dia itu ketika senja hari seperti orang yang fakir dan ketika pagi hari juga seperti orang yang fakir sekalipun hartanya banyak. Ini peringatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ketika cita-citanya akhirat, dunianya juga dikasih sama Allah. Berapa banyak ada seorang yang soleh. Orang ini kaya. Murid-muridnya heran. Hei Imam, kamu tuh katanya orang soleh. Orang soleh tapi kekayaannya kok luar biasa. Rumah kayak istana, pembantu banyak, jamu tamu itu luar biasa. Jamu tamu itu dulu zaman dulu itu belum ada hotel. Jadi ada orang-orang yang buka rumahnya itu seperti hotelnya. Kalau ada tamu datang silahkan tinggal di rumah saya. Itu zaman dulu ada orang-orang yang seperti itu. Ini orang jamu tamu sak ngasih makannya sekalian. Sehari nyembelih kambing itu bisa puluhan kambing. Murid-muridnya tanya, wahai imam, kamu tuh katanya orang soleh. Orang soleh itu harusnya miskin, zuhud. Kok kamu tuh kaya? Sama imam itu jawab loh, begini, aku tuh kaya bukan aku nyari dunia, tapi dunianya itu nyari aku. Masuk seperti itu, iya. Lama kemudian datang utusannya, datang apa salah seorang mur, apa pegawainya datang cerita. Ternyata ngasih kabar cerita kebetulan depan murid-muridnya ini. Jadi si orang yang soleh ini dia punya bisnis datangkan kurma Datangkan kurma jenis khusus dari sebuah daerah. Didatangkan di daerah itu dia kulaan yang banyak, nanti sampai kotanya dijual. Nah dulu kalau ngambil keuntungan cuma sedikit, yang penting barokah. Ternyata ketika sampai di sebuah kota, waktu itu di kota tersebut ada wabah penyakit semua orang rata-rata penghuni kota tersebut sakit. Kemudian ketika lihat ada barang dagangan orang soleh itu, ini apa? Ini barang dagangan isinya kurma yang model begini. Sudah diincipi. Ternyata ketika ngincipi satu kurma sakitnya berkurang. Dua kurma sakitnya semakin enak, badan itu semakin sehat. Akhirnya kurma-kurmanya itu laku terjual, per kurma dibeli satu dinar atau satu dirham. Dinar itu beberapa gram emas. Jadi kalau misalkan bawa kurmanya itu satu ton, kemudian per kurma dibeli seratus ribu, berapa uangnya kalau perlu? Banyak kan? Dan kasih kabar itu, nih kamu yang tanya, inilah buktinya. Bukan aku yang nyari dunia, dunianya yang nyari aku. Cuma datangkan kurma aja, per kurma dibeli 100 ribu sama orang. Akhirnya, nanti utusannya itu setelah selesai dari kota yang itu, bawa uangnya banyak. Tapi karena ini orang soleh dibagi-bagikan uangnya. Untuk jamu tamu, untuk ngurus keperluannya tamu. Dulu orang itu kalau ada datang orang itu dulu senengnya pergi musafir, safar. Dulu datang ke satu kota, nanti ada orang-orang yang kaya yang ngasih ongkos buat dia. Jadi orang itu dulu kalau pergi keluar kota yang penting bisa berangkat. Pulangnya nanti mesti ada yang jamin. Bisa-bisa rebutan orang mau jamin dia pulang. Zaman dulu. Zaman sekarang kita pergi cuma berangkat aja, tidak bisa pulang nanti. Zaman dulu itu keadaannya seperti itu. Orang itu menikmati beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi pengarang daripada Maulid Simtu Duror beliau itu mengadakan acara tahunan setiap akhir Kamis bulan Rabiul Awal Mengadakan acara tahunan itu maulid baca maulid karangan Yasim Tuduror waktu itu penduduk kota Siwon sedikit nggak sampai 5.000 orang tapi ketika Habib Ali membuat acara yang datang 20 ribu sampai 30 ribu orang. Dari kota-kota datang semua, kota-kota yang lain. Dari Afrika ada yang datang. Orang-orang itu kalau tinggal di tempatnya Habib Ali lama. Tinggal berhari-hari itu. Karena perjalanan kan berhari-hari kan di sana. Tinggal berhari-hari itu sama Habib Ali dijamu semua makannya. Jamu semua makannya. Enggak cuma itu. Kendaraan yang dia pakai, unta-untanya, kuda-kudanya dikasih makan juga. Kalau istilah zaman sekarang apa? Datang dikasih makan terus nih Itu semua yang datang seperti itu. Orang kaya. Tapi kekayaannya untuk apa? Untuk membantu orang yang lain. Untuk nyenengkan hatinya orang yang lain. Berkah akhirnya. Karena itu butuh biaya berapa? Ada sekarang presiden apa siapa yang sanggup seperti itu. Buat acara yang datang puluhan ribu semuanya dibensini semuanya. Kasih ongkos, akomodasi. Kemudian tinggal berhari-hari dijamu makan. Makannya bukan sate ayam, sate kambing makannya. Sembelihkan kambing. Susu minumnya, kasih tempat yang mewah. Bahkan pernah suatu ketika di kota Siwun itu ada paceklik. Paceklik itu orang cari makan susah. Satu kota selama tiga bulan ditanggung nafkahnya sama Bali. Jadi yuk makan bareng-bareng, siapkan rumahnya, makan bareng-bareng di situ. Nanti pulang ada yang bawa untuk sangu anaknya, istrinya. Pagi, siang, malam seperti itu. Ini adalah kekayaan yang berkah. Karena itu yang masalah bukan kekayaannya, tapi yang nggak boleh orang itu cinta sama kekayaannya, itu yang nggak boleh. Coba bayangkan kalau orang itu punya pikiran rezeki itu dari Allah, sudah ada yang ngatur. Kita kerja mati-matian ya rezekinya yang dicatat ya segitu. Tetap. Gimana kalau kita itu kerja, tetap kerja, tapi enggak terlalu membebani pikiran kita dengan penghasilan. Sudah yang penting kerja, nanti proses hasilnya itu ter terserah oleh Allah. Terserah rezekinya itu Allah yang ngatur. Coba kita punya pikiran seperti itu, insya Allah enak hidupnya. Ada proyek gagal, nggak sumpah. Kenapa? Rezekinya ditanggung sama Allah kok. Siapa tahu dapat rezeki di, dari sisi yang lain. Katakan pula dalam hadis, "Aballahu ayarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib." Allah itu enggak mau ngasih rezeki kepada hambanya yang mukmin kecuali dari sisi yang tidak terduga-duga. Memang paling nikmatnya rezeki itu kalau min haitsu la yahtasib. Paling enak rezeki itu kalau dari sisi yang tidak terduga-duga. Kenapa? Kita ngiranya tidak mungkin dapat rezeki, ternyata dapat rezeki berlimpah ruah. Dari sisi yang tidak kita pikirkan, ini sebuah kenikmatan. Dan juga itu pelajaran supaya kita itu jangan mengandalkan kerjanya kita untuk memperoleh rezeki. Kira-kira kita dapat dapat uang rezeki itu karena capeknya kerja atau karena pemberian Allah? Kalau karena capeknya kerja, mohon maaf Bapak beca harusnya uangnya lebih banyak. Kenapa lebih capek kerjanya? Ada orang yang kerjanya cuma duduk. Duduk, telepon sana, telepon sini, tapi rezekinya banyak. Kenapa? Memang Allah ngasih rezeki untuk dia. Memang Allah tuh ngasih jatah untuk dia ya seperti itu. Bisa enggak? Kita tuh punya pikiran semua sudah diatur sama Allah, kita tinggal masrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Ibrahim bin Adham itu beliau adalah seseorang yang kaya sebetulnya. Seorang sufi Ibrahim bin Adham ini. Sebelumnya dia ini kaya, kemudian tinggalnya di istana. Akhirnya suatu ketika ketika dia keluar lihat di depan istana ada orang gelandangan makan roti. Lihat sama Ibrahim bin Adham, ini gelandangan ini makan roti. Kelihatan nikmat banget. Kemudian setelah selesai makan tidur. Dengan nikmatnya tidur. Dia mikir Ibrahim bin Adham, ini orang makan kelihatan menikmati banget tidur juga terlihat menikmati. Kemudian ini nanti ngomong sama prajurit, kalau orang ini bangun, tolong temukan dia sama saya. Oh sudah. Ketika orang itu bangun, kamu dipanggil sama ini Ibrahim bin Adham, pejabat. sudah. Tanya sama Ibrahim bin Adham, kamu ketika makan itu kamu dalam keadaan lapar? Iya. Kemudian setelah makan kenyang? Iya. Kemudian tidurmu enak, enak. Sebelum bin Adham mikir tuh, orang cuma gelandangan bisa makan bisa tidur aja hidupnya enak kok. Gimana aku yang tinggal di istana, aku mah tidak bisa merasakan kenikmatan hidup. Akhirnya dia meninggalkan semua kekayaannya dan berubah haluan menjadi seorang ulama sufi. Ibrahim bin Adham. Jadi nah, jangan ini bukan hal yang bisa untuk ditiru. Kita tiru gelandangan semua dijual ya nggak mampu kita. Tapi poin yang bisa kita petik pertama kesimpulannya orang kalau fokusnya itu pada dunia yang penting kerja kerja kerja cari uang cari uang cari uang tumpuk kekayaan sebanyak mungkin maka yang dia dapat dari dunianya itu hanya kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa fokusnya itu kepada akhirat, maka dia dapat bagian di akhirat. Dapat bagian di akhirat artinya dia akan masuk ke dalam surga insya Allah dan dunia akan didatangkan untuk dunia dia. Jadi ya, apa? Dunianya yang didatangkan. Katakan wa atadhu dunya wahya raqima. Dunia itu didatangkan dalam keadaan dunianya yang hina. Enggak perlu dia capek mencari dunia, tapi dunia datang sama dia dalam keadaan yang hina. Bukan dia menghinakan dirinya untuk mencari dunia, tapi dunia yang datang dalam keadaan hina. Keadaan hina maksudnya apa? Dalam keadaan yang gampang, nggak usah pakai susah payah. Sangat menyedihkan sekali kalau kita lihat saudara kita sesama muslim itu pekerjaannya mandikan anjing-anjingnya orang Nasrani. Hewan-hewan najis dimandikan perlunya cuma untuk mencari uang. Gimana? Betul-betul merendahkan dirinya cuma perlunya untuk mencari dunia. Ada lagi yang dia ketika kerja di sebuah perusahaan ketika Natal pakai topi sinterklas. KTP-nya Islam padahal. Natal pakai topi sinterklas. Padahal pakai kopiah nggak pernah. Tapi karena tuntutan pekerjaan suruh pakai topi sinterklas mau nggak mau dia harus mau, gimana lagi? nggak bisa nolak. Nah, ini potret orang yang menghinakan dirinya dan menghinakan agamanya cuma untuk mencari dunia. Nah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang dicari dunia bukan mencari dunia dan dijadikan hati kita ini bersih daripada cinta dunia, cinta kekayaan, dimuliakan kita dunia dan akhirat insyaallah dan semoga insya Allah kita tidak bangkit daripada tempat ini melainkan Allah sudah mengampuni semua dosa kita mengabulkan semua hajat kita menyembuhkan yang sakit di antara kita dan kita tergolong orang-orang yang menghabiskan waktu pagi hari dengan mengingat akhirat dengan mengingat Allah sehingga akan dilancarkan semua urusan kita dunia akhirat amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 Nafak Rojo Syekh Abu Bakar Ghazali wal Habib Ahmad bin Abdurrahman Al Jufri wal Arsi Sumalairul Habib Ahmad bin Muhammad Al Habsi wal Habib Abdurrahman Al Jufri wal Arsi Sumalairul Habib bin Yusuf bin Abid Al Hasani Sumalairul Habib bin Nakatibul Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas Syekh Al bin Abdullah Bara Sumalairul Habib bin Nakatibul Irsyad wa al Ibad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad wal Habib Ali bin Abdullah Al Idrus wal Habib Ahmad bin Zain Al Habsi wal Habib Ali bin Abdullah Sikaf Sumalairul Habib bin Zain Al Zad Al Habib Sikaf bin Muhammad Sikaf Jamil Adu Sumalairul Habib Hasan bin al Bahar wal Habib Abdullah bin Husain Zahir wal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al atas ثم إلى روح حبيبنا سيدنا نزد الحبيب محسن بن علي بن أسكا والحبيبنا شيخنا كربتنا وحبيبنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد القدير بن قدبن والحبيب أبو بكر بن مار بن يحيى والحبيبنا شيخنا كربتنا وبركتنا الحبيب أبو بكر بن محمد السكا والحبيب روحي بن أكيل السكا والحبيب صالح بن محسن الحميد والحبيب عبد القدير بن عبد الرحمن السكا والحبيب شيخ بن أبو بكر السكا والحبيب محمد أنس بن علي الحبشي والأستاذ محمد نجم بن السكا والحبيب صالح بن حمد السكا وأصولهم وفروعهم وتلميذاتهم ومسايخهم وإخوانهم المتشابهين إلى مجمعين ثم إلى أربع أولياء hadhil badah wa masahil dil jiha bihagihi man Allah asrari min Allah wa anna Allah yasa'ul yas'aluna min alladziina yastami'una al-qawla yatabi'una hasanah wa anna Allah yahtau alaina wa auladina futuhal arifin wa yufiqihna wa iyahum fid din wa yahdina iyya wa iyahum ila sabil sabil wa yu'allimna ta'wil wa yaj'alu sayyidana lana sayyidina Muhammadan lana syekhon wa mursidan wa dalil wa anna Allah yatawlilu amarana wa wa akhlaqana wa yasi wa yuwasi wa arzakana wa yasfi maradana wa yafi mutalana wa yuzadi widuna taqwa wa yahfaduna min kulli adan wa balwa wa yaqdi jami duyudina daina dunya bil maisarah wa idinal akhirah bil maghfirah wa yahbulana wa iyyahum ya wahbu wahabu likum rizal minal ulum wal amal wa akhlaq wa niyat wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa